Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, uh, siapa yang mau setor matan? Tafadhol. Tafadhol. matanya dengan bahasa Arab ya. Siapa yang mau setor? Ya, setor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Ya. Anwa'ul kalam al-kalamu huwa al murakkabul mufidu bi wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif wa lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal lam wal kaf wal kaf wal ba wal lam. Ya. Wa huruful khafdi wa huruful qasami. Wa huruful qasami al wawu al al wawu wal ba wa tau. Fal fal wal wal fi'lu yu'rafu biqat wasin wasaufa wa ta'i ni sakinah wal harfu malaya malaya syai'un malaya syai'un syai'un ada syai'unnya mana isluhu ma'ahu ma'ahu dalil dalilul ismi wal wa dalilul fi'li wala wala dalilul fi'li ya siapa lagi ya mustar ya fadal Ada lagi? Kedat. Enggak ul kalam? Ya. Apa apa? Iya. Kedat. Iya. Iya. Waksan. Yeah. Ulangi, ulangi. Huruful khafzi wahia. Iya. Kan ulangi huruf huruf qasam. Wa yal waw wal ba'u wat ta. Ya. bi bikot wasin sauba ya iya. wal harfu ma ulangi ma la yusluhu ma'ahu dalilul ismi ma'ahu ma la yusluhu ma'ahu dalilul ismi wala Taib. Taib sampai ya. Satu lagi ya, satu lagi. Fadal. Ya. Hmm bikhafdi wa tanwini wa huruful khafdi pakai bi wa huruful khafdi ya ya Ruba wal ba wal kaf wal lam. Terus huruf al qasam. Al waw wal ba wa ta. Ya. Kita lanjutkan kemarin apa? Wal fi'lu yu'rafu bi fath wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis wa ta'i ta'nifi as-sakinah atau ta'nifi as-sakinah. Dan adapun fi'il maka diketahui dengan qad dan sin dan saufa dan ta'i ta'nif as-sakinah. Fi'il itu tandanya ini. Ya, akan tetapi nanti ada juga fi'il yang nggak ada tandanya. Jadi tanda ini ketika masuk dalam suatu kata pastikan bahwasanya dia itu apa? fi'il. Akan tetapi ketika tidak ada tanda ini bukan berarti dia bukan fi'il. Nanti ada soalnya fi'il-fi'il yang enggak ada tandanya seperti ini. Ya, itu banyak. Jadi seperti itu. Akan tetapi tanda-tanda ini yang disebutkan penulis ini kalau dia masuk ke dalam ke dalam suatu kata, pastikan itu adalah apa? fi'il atau kata kerja. Ini adalah salah satu tanda. Sebenarnya ada tanda lain, cuman <clears throat> Musoni menuliskan ini itu pasti masuk apa? e, cuman masuk dalam fiil. Kemarin kita sebutnya yang pertama adalah kot. Apa artinya kot kemarin? Sungguh. Nah, itu kalau masuk ke fiil apa? Fiil madi, ya. Kalau kot itu masuk ke fiil madi artinya sungguh. Contohnya apa? Kot mati sholat, sungguh telah dilaksanakan atau setelah didirikan as-shalah. Nah, kalau dalam sholat di sini artinya adalah takrib. Nah, takrib itu apa? Mendekatkan. Sungguh apa namanya? akan segera dilaksanakan apa? as-shalah. Baik. Kemudian kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? Bisa kadang bisa jarang. Kadang sama jarang bedanya apa? <laughs> Kadang atau sering ya. Lah bedakannya gimana kadang sama sering? Dilihat tapi apa? Konteksnya atau kalimatnya. Nah, kalau misalnya untuk jarang, contohnya bagaimana? Kemarin kot kot yasdukul kaduk sahih. Jarang-jarang pembohong itu berdusta. Atau kadang-kadang pembohong itu jujur. Anak salah terjemahan pertama. Kadang-kadang yang tadi apa jarang pembohong itu berdusta lah. Jarang pembohong itu apa? Jujur. Tapi kan bisa jadi juga kadang-kadang pembohong itu jujur. Nah, ini mana ini yang muncul? Nah, karena maka siaknya itu yang pertama bukan yang kedua. Walaupun memang bisa dua dua makna seperti itu, tapi dari sigo yang tadi itu bukan kadang-kadang pembohong itu jujur enggak. Tapi maksudnya apa? Jarang pembohong itu jujur walaupun bisa dua makna itu karena dua-duanya taklil di situ ya. Dua-duanya apa untuk mengatakan kadang-kadang atau jarang. Dan satunya untuk taksir, satunya untuk apa? Menyatakan banyak. Nah, ini juga dilihat dari siaknya atau bentuk kalimatnya. Baik, kita lanjutkan. Sin. Kemarin sin itu artinya apa? Akan. Dan dia khusus masuk ke fi'il apa? Fi'il mudore. Ya, sin. Ya, sin dan harokat fathah. Jadi sa. Contohnya apa? Kemarin sa saya lamun. Ya. Kemudian apa lagi? Sa fasatu basiru wa yubsir. Jadi sebenarnya banyak dalam Al-Qur'an banyak. Sa itu banyak ya. Artinya akan misalnya sa tak lam kamu akan mengetahui. Tapi waktunya waktu panjang atau waktu dekat. Ya. Sa itu waktu dekat. Nah, adapun waktu panjang maka sekarang pembahasan kita. Dan ketiga atau yang ya ketiga adalah saufa. Saufa. Contohnya apa? Saufa Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Tapi kapan? Waktunya apa? Waktunya jauh. Nanti. Makanya orang yang menunda-nunda itu disebut taswif. Taswif itu apa? Orang yang mengatakan saufa, saufa. Ya, misalnya sholat lah gitu kan. Saufa, usoli. Nanti saya akan sholat insya Allah. Nantinya tapi saufa. Ya. Itu namanya apa? Taswif. Maka ada istilah apa? At-taswif min junudil iblis. Pernah dengar? Ya, belum. <laughs> At-taswif min junudil iblis itu ya seperti itu. Jadi apa namanya? Menunda-nunda itu sebenarnya dari tentaranya iblis. Nah, ini dari kata saufa. At-taswif min junudil iblis. Dari kata saufa. Kemudian ada lagi wasin wasaufa. Watak tak ini sakinah. Yang terakhir tak utak as-sakinah. Tak huruf tak At-ta'nis maksudnya yang menunjukkan dia itu adalah mu'annas. Nah, yang baru belajar apa itu mu'annas? Mu'annas itu adalah perempuan. Ya. Jadi inilah bedanya bahasa Arab. Nanti semua apa? Dari sisi isim dulu. Isim. Isim itu kalau dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi apa? Dua. Mu'anas dan mudaka Baik. Mu'anas apa? Perempuan. Tidak enggak tandanya? Laki-laki atau mudakar? Eh, mudakar adalah apa? Laki-laki. Baik. Walaupun dia tidak punya alat kelamin, Walaupun tidak punya alat kelamin, pasti ima kalau nggak mau anas mudakar. Semua kata itu masuk seperti itu. Isim ya, kata benda. Contohnya misalnya kemarin kita contohkan dengan kata apa? Misalnya kitab. Kitab. Kitab itu mana atau mudakar? Mudakar. Nah, mudakar. Jadi, loh, bagaimana kita menentukan mu'anas atau mudakarnya? Salah satu tandanya dengan apa? Dengan tak marbuto. Kita apa? Kalau kitabah artinya sudah beda. Nah, kitabah itu artinya tulisan, kalau kitab itu artinya buku. Nah, tapi kitabah ini masuk jenis ke mu'anas karena ada tak marbuto. Ada apa? Tak marbuto. Nah, kita batun. Nah, itu contoh untuk apa? Contoh untuk isim. Isim yang apa? Yang mu'annas. Jadi semua kata atau semua kata benda dalam bahasa Arab itu imma an yakuna mu'annas seperti ini, bisa jadi dia mu'annas wa imma an yakuna mudzakkar seperti kitab. Salah satu tandanya kalau dia tidak pakai takmar butoh dia itu mudakar atau laki-laki. Kalau dia pakai takmar butoh dia itu apa? muannas ya. Berarti misalnya misalnya Mujahid Mujahid ini orang sekarang ya. Mujahid. Mujahid laki-laki atau perempuan? mana sebentar. Tapi kalau mujahidah Ustad. Ustad apa? Ustad. Ya. Kalau ustazah Ya. Ustazah. Baik. Seperti itu ya. Kalau musib Musib apa musib? Kalau musibah Berarti musibah itu perempuan Perempuan membawa musibah berarti. Taib yang seperti itu ini musibah itu mu'anas ya betul. Musibah itu apa? Mu'anas karena apa? Ada tak marbuto itu untuk isim. Nah tapi kalau untuk fi'il nanti berbeda. Ini untuk isim ya. Nanti ada yang insya Allah di, di pembagiannya. Kalau untuk fi'il itu misalnya gini. Seperti di mujahidah atau ustaz, ustadz al us anak kasih al al us al al Misalnya eh, Apa fi'il yang cocok apa untuk ustazah Apa maksudnya? Mengajar, apa mengajar? Apa? Terus yang pakai fi'il tadi eh? Darosat Darosat Darosat Darosat Darosat Darrosa yudarrisu itu artinya mengajar. Darrosat nah ini. Al ustadatu darrosat atau darosatil ustadah. Bisa dibalik ya. Bisa ditaruh depan, belakang boleh. Nah, darrosat artinya mengajar. Nah, ini ada tak apa namanya taknis sakina ini menunjukkan perempuan bahwasanya pelakunya itu dia seorang yang apa muannas seorang yang perempuan jadi dalam fiil nanti kalau dia kemasukan tak taknis sakina seperti ini berarti pelakunya apa muannas perempuan nah ini khusus masuk ke dalam apa fiil nggak ada ini di isim seperti ini nggak ada bisa ngasih contoh isim yang ada tak taknis sakina hawalat zainab apa hawalat zainab hawalat zainab hawalat apa nih mencoba. Oh hawalat itu fiil. Nah, ya seperti itu contohnya seperti itu juga hawalat Zainab ya. Contoh juga salah satu contoh. Contoh yang lain. Seperti itu ya contohnya. Nah, dan intinya tak di sini, tak muannas di sini, yaitu tak perempuan yang dia masuk ke dalam fiil ini yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu perempuan ini khusus untuk apa? Untuk fiil. Jadi tidak masuk kepada isim nggak ada. Misalnya waktu, kata kalau bahasa Arab, al waktu. Diakhiri dengan tak tanis bukan ini? Nama nah. Enggak. <laughs> Enggak <laughs> bukan tak tanis ini. Tak tanis karena cuman ketahanan itu khusus masuk apa? Khusus sukun dan dia khusus di, di BL. Al waktu, BL atau isim? Dari mana tahunnya isim? Alif dan nah, itu. Seperti itu ya. Ini isim. Ya, kenapa isim karena ada al al waktu. Walaupun diakhiri dengan tak, tapi tanya ini tak asli dari bagian dari kata. Dari kata kata asalnya ada wa, kof sama apa? Tak. Waktu, waktu. Seperti itu ya. Baik. Jadi tak tak nih sakinah, jadi tak yang bersukun yang ada di akhir kata kerja itu pasti dia apa? Masuk ke dalam fiil saja, tidak kemasuk ke yang lain. Berarti bisa dipastikan bahwasanya Ketika ada kata yang ada tak yang bersukun di akhirnya dan dia menunjukkan bahwasanya pelakunya itulah perempuan, makanya itu disebut dengan tanda apa? Tanda fiil karena itu cuma masuk ke dalam fiil saja. Baik. Ada yang tanya kan sebelum kita masuk ke huruf atau al-harfu? Ya, kalau tidak kita masuk ke wal harfu. ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Ini gampang sekali. Dan al-harf yang dimaksud di sini harf itu harf yang mana? Kemarin ada dua. Harf ma'ani sama harf hijai. Harf ma'ani adalah harf yang mempunyai makna. Harf hijai adalah atau hijai adalah yang abata dan seterusnya. Yang mana ini maksudnya? Ma'ani. Dari mana taunya ini ma'ani? Iya. Enggak, kenapa antum tahu bahwasanya musannif itu meniatkan ini itu huruf ma'ani? Ja'ali makna. Ya, karena kita pembahasan kita di jenis apa? Anwaul kalam. Ya, karena anwaul kalam termasuk apa yang di bab harf di situ bab harf apa? Harf yang jaa kata musannif apa? Jaa lima. nah wal harfu ma la yasluhu mahu dalilul fi ismi wala dalilul fi'li ya. dan harf di sini nah walaupun ja'ali maknanya enggak diulang akan tetapi kita sudah tahu bahwasanya yang dimaksud adalah harf ja'a di makna maksudnya dari mana ya dari apa siaknya itu apa namanya juga pentingnya apa mempelajari e, konteks atau siak jadi nggak nggak cuman apa nggak cuman makna, akan nah, tetapi kita lihat konteks di depan dia ngomong apa gitu. Seperti itu ya. Kalau mungkin antum datang dari sini, datang di sini saja di wal harfu di sini saja. Sebelumnya kita tidak ikut, ya mungkin dia masih bertanya, harf itu kan huruf gitu. Maksudnya apa itu? Seperti itu ya. Baik, mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ya yang dia tidak cocok dengannya tanda isim dan tanda fiil. Berarti kalau tidak ada tanda isim dan juga tidak ada tanda fiil berarti dia apa? Harf. Nah, udah gitu saja sebenarnya. Gampang kan? Jadi jenis itu jenis kata itu cuma ada tiga. Kalau nggak isim, ya fiil. Kalau nggak ada dua-duanya, berarti apa? Harf. Nah, tanda isim sudah kita ketahui kemarin, tanda fiil sudah kita bahas barusan, selainnya adalah apa? Harf. Seperti itu. Taib. Sebentar. Ya, contohnya. Ya. Harf lima kemarin contohnya apa? Harf huruful khabat. Min itu apa artinya? Dari. Dari. Kemarin salah satu tanda isim itu adalah kemasukan apa? Kemasukan huruf huruf jar atau huruf kofet ya itu ya ini maksudnya. Saya masukkan min ke dalam min. Min min. Mungkin nggak ini? Hah? Jarang. <laughs> berarti mungkin berarti. Ya, Mungkin nggak mungkin. Ya. Tapi betul atau salah? Salah. Mungkinnya ya ini saya masukkan buktinya. Iya, jadi nggak seperti ini apa? Tidak tepat ya. Karena apa? Yang masuk ke dalam eh, yang dimasuki huruf jar itu cuman apa? Isim atau huruf kafat afwan. Huruf jar itu istilah apa? Istilah Alu Kufa atau Ahlu alu Al Basro ya betul Pak. Ya. Kemarin sudah ada larang. Jadi nggak tepat seperti ini. Kecuali kalau nama orang itu siapa? Min, ya. <laughs> boleh nggak kita menamakan seseorang dengan Min? Ya boleh, boleh saja. Ada orang yang bernama Min. Dari mana kamu? Dari tempatnya Min, gitu. Berarti apa? Min aina anta? Min min. Ya. Kalau seperti ini betul, ya. Karena ini sudah menjadi apa? Menjadi isim. Kalau dia dinamakan dengan apa? Min itu dinamakan dengan nama orang. Tapi kalau min itu ini dua-duanya huruf itu nggak mungkin. Jadi seperti itu ya. Atau masuk ke dalam fiil misalnya. Fiilnya contohnya apa? Contohnya apa fiil? Maksudnya? sih. Dah. Min misalnya. Atau ya, ya zahaba. Min zahaba bisa enggak? Min zahaba? Zahaba itu kata kerja kemasukan min bisa enggak? Enggak, nggak bisa. Berarti ini salah. Yang betul min zahabin. Kalau min zahabin bisa karena zahab sudah menjadi bukan kata kerja lagi tapi di sini adalah isim. Tandanya apa isim di sini? Tanwin. yang betul bagus. Tanda yang kedua apa? Kemasukan apa? Nazwan min. Nah, kalau ini sudah tepat di sini min dahabin. Dahab di sini artinya apa? Emas. Seperti itu ya. Baik, lanjutkan. Ada pertanyaan masalah huruf ini? Itu <clears throat> apa beda ba yang ada di huruf kofat sama huruf kosam? Ba yang ada di oh. Ya Iya iya iya iya ya. Ya, ya, ya, <clears throat> ya beda. Kalau apa? Kalau huruf kofat itu ba-nya salah satu maknanya litak dia. Tak dia itu muta'adi atau maknanya itu dengan, ya kan? Tapi kalau bak untuk huruf kosam itu maknanya adalah demi. Dan apa namanya? E, memang mirip ya, memang mirip dan duanya dua-duanya termasuk huruf kofet ya. Jadi huruf kosam semuanya itu termasuk huruf apa? Huruf kofet Buktinya apa? Buktinya setelah wallahi atau wallahu. Wallahi. Nah, kasrahnya itu menunjukkan bahwasanya dia itu huruf apa? huruf kafat karena kita bahas kemarin bahwasanya huruf kafat itu mengkasrokan isim apa setelahnya. Ya. Jadi kalau dari sisi membedakannya bagaimana? Membedakannya seperti saya tadi dari sisi yaknya. Apakah dia itu bak litak dia? Ya. atau untuk alat misalnya akal e, kat, e, eh, aktubu saya menulis bil kolam atau kolam ini sebagai sumpah kalau dalam kata sebenarnya aktubu bil kolam saya menulis demi pulpen atau saya nulis dengan pulpen? Dengan di sini, karena semua apa kalimat tersebut dilihat dari siak saja. Memang mirip dan itu apa namanya? Dua-duanya termasuk huruf jar, cuman beda maknanya. Seperti itu ya. Ya seluhu itu yang pak cocok. Ya, cocok atau sesuai. Ya, di sini ada terjemahannya kayaknya. Di depan. Di depan ada semuanya kan? Mana? Ya kan? Sementara harf atau huruf semua kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak pula tanda-tanda fiil. Jadi layasluh itu artinya tidak sesuai, tidak pantas, tidak tepat, tidak bisa. Layasluh. Ada yang tanyakan lagi? Ya billahi iya juga iya misalnya astainu billahi saya meminta pertolongan kepada Allah di situ bersumpah dengan nama Allah atau baknya itu untuk dengan artinya dengan misalnya, misalnya gini billahi laafal di situ billahi laafal Nah kalau di situ sumpah sudah sumpah, karena siaknya konteksnya dilihat. Jadi demi Allah saya akan melakukannya, gitu. bukan dengan nama Allah saya melakukannya misalnya atau dengan Allah saya, seperti itu tidak. Jadi cuman dilihat dari apa siak atau konteksnya. <clears throat> Baik. Ya. Jadi bilahi sama bilahi apa huruf kosam atau huruf sumpah sama bilahi huruf kofet itu sama. Sama-sama mengkasrohkan dan bentuknya juga sama. Yang membedakan cuma apa maknanya. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada atau kita tanya dulu untuk pemahaman saya tulis nanti bedakannya apakah itu isim fi'il atau harf ahadun fi al-masjidi al-haram. Yusolli, bacanya Yusolli Muhammadun fi fil Masjid Masjid al Haram. al Haram. anak kasih harokat akhirnya saja. Baik. Yusolli ini apa ini? Dari mana kita tahu ini fiil? Nah, ini nggak ada tandanya. contoh yang apa? Yang tidak ada tandanya. Biar biar biar anak biar apa? Ada tandanya sa. Anak kasih sa. Iya. Sayusolli Muhammadun fil Masjidil Haram atau al al Jumu'ah. Al Jumu'ah jumu'ah. usalli Muhammadun al-jumu'ata fil masjidil haram. Baik. Saya usalli apa tadi? Tandanya apa? Masukan apa? Masukan sa. Nah, ini fiil atau kata kerja. Kemudian Muhammad sin. Apa tandanya? Tanwin di akhir. Al-jumu'ah sin. Apa tandanya? Al-Jumu'ah al ada fi naila. Fi di sini apa? Huruf atau harf. Apa tandanya? Tidak ada tandanya. Tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fiil berarti dia itu apa? Harf gitu. Ya, sesuai dengan kitab ya. Sebenarnya huruf itu gampangnya ya kita hafal, nggak banyak huruf gitu. ya. Huruf ma'ani itu nggak banyak, nanti semua kita hafal. Huruf ma'ani nggak apa namanya? Ya kita sudah hafal yaitu huruf kafat. Nanti ada yang lain tapi apa namanya? Huruf ma'ani itu bisa kita hafal. Baik. Kemudian al-masjid Dari mana? Al-haram Dari mana? Baik. Di sini ada satu tanda lagi. Apa? Kasro. Pertama kasro atau kofat. Yang kedua ada tiga tanda. Satu lagi kemasukan apa? Huruf huruf huruf kofat ya. Jadi ada tiga tanda di sini. Tanda pertama adalah kemasukan huruf kafat. Ya, karena huruf kafat atau huruf jar ini tidak masuk kecuali pada apa? Sim. Kemudian yang kedua al. Batu roku. Bitanwini. Wadukuli alif belam. Ya. Enggak ada tanda di sini. Masuknya alif dalam wa huruful uh, wal qafdi wa huruful qafdi di sini ada semua. Kemudian al haram ada dua tanda. Apa? Alif lam dan kasrah. Ya, bagus. Lanjut berarti. Babul Irob. Wah, ini udah langsung Irob saja ini. Baik. Babul Irob. Ya, silakan. Iya. Enggak enggak sebenarnya enggak semua enggak pasti kasroh. Tapi apa? Tapi dia itu apa? Asalnya itu kasroh gitu. Kalau nanti ada tanda yang tidak kasroh, tidak dengan kasroh. Tadi ya, iya, mabni. Iya, mabni. Ya mabni. <laughs> Iya. Kecuali isim-isim yang dia memang tidak berubah dari asalnya. Ya. Maka itu mau kemasukan mau kemasukan apa saja, iya. mau kemasukan huruf, mau kemasukan yang lainnya, maka itu tetap apa? Tidak tidak berubah. Itu namanya mabni. Nah ini nggak ada kayaknya di bab. Ada nggak di sini mabni ada? Babul bina ada nggak? Sepertinya adanya di Mutamimah Babul masalah pambenit, ya kan? Nah ini kalau nggak salah saya, nah saya dengar dari yang penyerah penyarahnya itu kekurangan kitab ini nggak ada bab binanya, bab mabeninya, yang ada cuma perubahan-perubahan saja. Ya, mana di mana kita menemukan bab yang tetap tadi di kitab selanjutnya. Baik. Ya, kita nggak bahas nanti aja insya Allah. Baik. Babul i'rab. Bab i'rab. Apa itu i'rab? Pengertiannya di bawah. Silakan dibaca Mas Lutfi. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا Ya. Baik. Babul Irob. Bab. Bab. Bab itu apa bahasa Arabnya? Pintu. Jadi di sini di apa dalam bahasa Arab bab itu pintu. Bab Irob berarti pintu apa? Pintu Irob. Pintunya di sini maknawi atau hakiki? Maknawi. Maksudnya ini adalah kita buka pintu ini pintu Irob gitu. Buka. Nah, apa itu Irob? Baru ketemu. Irob itu adalah tagiru awakhiril kalimi fil awamil dakhilati 'alaiha lafdhon au takdirun. Ini agak berat. I'rab itu adalah terjemahannya apa di depan? Tagyiru, perubahan awakhir, akhir-akhir al-kalim al-kalim apa? Ya, al-kalim itu kata seperti kalimah likhtilafi al-awamil disebabkan ya adanya perbedaan al-awamil awamil itu amil kita nggak usah terjemahkan amil apa itu amil nanti insya Allah hilati hilati yang masuk padanya ya, alaiha padanya walaupun masuk di sini apa dakola kemarin nggak pakai huruf jar ya tapi kenapa di sini ala Nah, dakhala ala bisa. Tapi kalau dakhala ila nggak bisa. Tapi dakhala ala berbeda dengan maknanya dengan dakhala ila. Maksudnya dakhala jannah. Beda dengan apa? Dakhala alaiha. Beda maknanya. Baik. Dakhala alaiha di sini maksud eh, salah satu maknanya adalah apa? E, menemui atau apa namanya? E, eh, istidrok itu apa namanya? menjumpai di sini apa? Maksudnya apa? Yang masuk padanya baik perubahan itu terucap maupun hanya dengan perkiraan. Listilah fil awamil dahilati alaiha disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya ya, atau ter, terhadapnya labdon secara lafat au takdiron atau secara takdir. Lafat kemarin sudah takdir yang belum. Takdir itu dikira-kirakan atau diperkirakan artinya. Apa ini maksudnya? Langsung di Irob. Jadi begini. Nah, bentar. Secara bahasa dulu Irob itu secara bahasa artinya adalah ada dua makna secara makna bahasa dan makna istilah. Ya. Makna bahasa Irob itu artinya adalah al-idhar wal-ibanah menjelaskan dan menerangkan atau afwan, menjelaskan atau menerangkan. Contohnya a'rabtu amma fi nafsi. Jadi saya menjelaskan apa yang ada di dalam jiwaku atau memperlihatkan. Ya, a'rabtu ma fi nafsi. Itu nanti kalau sudah baca kita apa syarahnya. Jadi intinya i'rab secara bahasa apa tadi? Menjelaskan atau menerangkan, menerangkan atau menampakkan atau memperlihatkan semuanya itu maknanya sama ya. Nah, itu secara bahasa. Yang di yang ditampakkan apa? Nah, perubahan. Perubahan, betul, bagus. Perubahan apa? Perubahan akhir-akhir kata. Perubahan akhir-akhir apa? Kata. Seperti tadi kita sebutkan, misalnya Sayyusalli fi Muhammadun. Nah, ini irob di sini. Al-Jumu'ata. Ini juga Arab ini. Taknya. Fi. Al-Masjid. Ini juga Arab ini. Al-Harami. Ini juga Arab. Berarti Arab itu adalah inti pelajaran kita kan? Inti pelajaran kita itu apa? Arab. nah itu belajar apa? Ilmu yang mempelajari huruf harokat-harokat akhir. Kenapa cuma dipelajari harokat akhir di Nahu? Karena itu yang berpengaruh terhadap apa kedudukannya dalam suatu kalimat atau suatu jumlah. Ya. Seperti itu. Misalnya, Muhammadun saya ganti Muhammadin. Iseng misalnya. Ini akan menjadi salah atau anak akan anak ganti dengan fathah. Saya soli dan al Jum'atu Kita rubah. Kita balik atau Jum'atun gak pakai al. Berarti di sini Jumat akan sholat di Muhammad gitu. kembali ke, sudah walaupun dia tetap, tempatnya tetap di situ, tapi dia apa? Ya, karena karena perubahan akhir kata harokatnya doma diganti fathah, fathah diganti doma akan menyebabkan dia objek menjadi subjek, ya pelaku menjadi yang dikenai pekerjaan, kemudian yang dikenai pekerjaan menjadi apa? Pelaku seperti itu. Itulah apa? Buah dari ilmu apa? Nahmu. <laughs> apa ibu apa nau itu air pak nau nau yang ketawa ya nggak apa-apa Baik, biar nggak stres. Memang nahu bikin stres ya. Baik. Jadi nggak susah. Jadi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tapi. Jadi apa? Anak indah doni abdibi. Sesungguhnya saya itu apa? Ada pada don prasangka hamba hambaku terhadap. Jadi kalau dia menyangka bahwasanya ini susah, maka ya betul susah gitu. Jadi jangan ya jaga, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gini, wah ini kayaknya takdirnya saya akan gak baik ini. Nah, sangkanya udah gitu. Karena ini karena ini ya Qadarullah seperti itu. Tapi kalau dia apa? Selalu husnudon. Selalu berharap. Maka insya Allah akan apa? Akan lancar. Begitu nahu. Ya. Kita belajar nahu. Kok sepertinya saya nggak paham ini. Wah, kayaknya saya bakalan putus ini. Ya. <laughs> putus. Tapi enggak. Ya. Walaupun nggak paham. Wah, kayaknya saya paham ini gitu kan. Insya Allah maksudnya. Insya Allah saya akan paham. Insya Allah saya akan paham. Insya Allah saya akan sekolah Seperti itu ya. Nanti insya Allah akan apa? Paham, paham insya Allah. Ya. Seperti, anak ingat apa? Ulama Al-Kisai kalau masalah, Al-Kisai itu adalah ulama ahli lugah juga ahli nahu, ya. Dia itu belajar bertahun-tahun ya. Dia nggak paham, yang teman-temannya sudah paham. Kemudian dia melihat apa? Semut. Nah, semut dia membawa apa? Makanan yang besar, lebih dari tubuhnya naik ke atas. Ya. Ini cerita yang masyur ya. Kemudian dia apa namanya? melihat itu, direnungi lah. Semut aja bisa gitu kan. Kenapa saya nggak bisa? Akhirnya dia menjadi apa? Imam. Imam ahli lugo Imam ahli bahasa dan juga ahli kiroat Bayangkan. Hanya karena melihat semut dapat hidayah jadi imam. Begitu kisah Imam Malik juga seperti itu. Imam Malik kisahnya dia belajar ilmu itu apa? Karena marah di Eh, di apa namanya dicela sama bapaknya bukan dicela tapi di, di di ini sama bapaknya di jadi gini ketika suatu saat Imam Malik sama kakaknya dua-duanya ditanya sama suatu, dengan suatu permasalahan sama bapaknya nah ini menunjukkan umur dari Imam Malik sama kakaknya ini nggak terlalu jauh ya karena disamakan dengan satu pertanyaan kemudian Imam Malik tidak bisa menjawab kakaknya bisa menjawab nah kemudian Imam bapaknya Imam Malik berkata kepada Imam Malik apa syagolatka ya la uh, syagolaka bal hamam ya Malik gitu kan kamu telah disibukkan dengan bermain burung merpati wahai Malik kemudian Imam Malik ah, pertama yang dilakukan apa dia marah karena masih kecil kan marah kemudian datang kepada ibunya kemudian bu saya pengen belajar ilmu kata Imam Malik apa summa ammamatni ummi kemudian ibu saya mengasih imamahku jadi imamah itu tanda talib di situ ketika waktu itu ya kemudian Eh, orang murid uh, eh, tolabul ilmi itu kasih mama, kemudian kata ibunya apa? Alaika birrabi'ah. Ta'alla min adabihi qabla ilmihi. Kamu wajib datang kepada majelisnya Robi'ah. Nah, Robi'ah ini uh, dia adalah anak lupa Robi'ah bin siapa itu? Anak lupa. Jadi salah satu guru Imam yang pertama. Belajarlah adab dia sebelum ilmunya. Kemudian kata Imam Malik, jelas tu Robi'ah sitta sanawat walam akhlid ghairah saya duduk sama Robi'ah itu 6 tahun atau 9 tahun dan saya tidak mencampur dengan selainnya. Jadi seperti itu. Dari apa? Dijelaskan bapaknya kamu nggak bisa kamu. Kamu sibuk dengan apa? Burung, gitu kan. Kemudian dia beristihad sampai jadinya apa Imam Malik. Dan Imam Malik ini kalau kita cerita, karena nggak apa-apa cerita. <laughs> kalau kita cerita Imam Malik ini luar biasa. Salah satu taukirnya terhadap hadis Nabawi, anak mungkin anak pernah cerita di majelis lain dia itu tidak pernah yuhadis atau memberikan meriwayatkan hadis kecuali dalam keadaan dia itu apa namanya memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai wangian, kemudian dalam keadaan berbuduk dan dalam keadaan khusyuk. Kalau diketok pintunya, tok tok tok, kemudian ditanya, mau hadis apa fatwa? Fatwa, ya udah sini duduk. Apa? Tapi kalau mau hadis atau fatwa, hadis. Tunggu dulu, mandi dulu, sholat dulu dan seterusnya. Itu siapa Imam? Imam Malik. Seperti itu tauqinnya. Kenapa seperti itu? Katanya apa? Dia makola lailati hadra fiha Rasulullah Jadi tidak tidaklah banyak malam-malamku yang tidak didatangi Rasulullah. Jadi sering didatangi apa? Rasulullah dalam mimpinya itu diriwayatkan dari Imam Malik sendiri. Baik. Nah, semangat ya ini ya supaya jadi ulama. <laughs> Baik, lanjutkan. <laughs> jadi ulama. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi, jadi i'rab itu adalah eh, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati labdon aw takdiron. Jadi adalah perubahan akhir-akhir suatu kata disebabkan amil-amil atau sebab-sebab yang menyebabkan dia itu berubah secara lafat atau secara takdir. Secara lafat itu yang terucap atau secara takdir itu yang tidak kelihatan. Jadi seperti itu. Contohnya kita sudah sebutkan tadi. Dan i'rab secara bahasa artinya apa? Menjelaskan. Nah, memang seperti itu. Jadi makna secara bahasa dengan makna secara maknawi itu tidak jauh. Seperti sholat misalnya. Sholat itu secara bahasa apa? Doa. Secara maknawi apa? Ya sholat. Allahu Akbar. Baik. Dalam sholat mencakup doa tidak? Mencakup. Nah, seperti itu. Maknawi dengan apa? Eh, lugawi dengan maknawi biasanya tidak tidak jauh. Taib. Jadi yang di, dimaksudkan makna lugawi di situ adalah menampakkan atau menjelaskan harokat akhir. Siapa kaya wa amma mana istilah jadi sini ada mu'alif takhiru al akhir dan seterusnya. Wal maksud takhiru al akhir al akhir ahwali awakhiril kalim. Baik. Ini. Kembalikan yang tadi. Muhammadun. Kemudian al jumada fi al masjid al-haram. Taib. Kenapa di sini Muhammadun? Siapa yang sudah pernah belajar? Kenapa dia itu doma? Karena dia itu ya sub, subjek atau dia itu fa'il. Ada? Oh, iya. Ini. Oh, iya. Ini kan ada iya. Jadi nanti di pelajaran berikutnya bahwasanya setiap pelaku itu marfu atau doma. Domanya karena di sini nggak ada al maka domatainnya, domatan. Bisa domatain atau doma biasa. Dua-duanya bisa. Yang intinya bahwasanya setiap pelaku atau fa'il itu semuanya marfu atau dom doma. Nah, itu dimana kan apa? I'rab. Jadi nanti ulama itu merumuskan setiap pelaku itu doma. Berarti perubahan kepada doma ini disebut apa? I, Gitu. Kenapa enggak kasroh? Kenapa enggak fathah? Karena fathah, karena dia sebagai pelaku. Nah, ini yang disebut apa? rob. Seperti itu. Kemudian al-jumu'ata. Keterangan waktu. Keterangan waktu itu apa? Fat fathah. Seperti itu nanti ada. Dorob itu fathah misalnya. Nah, keterangan waktu di sini iya. Fathah. Keterangan waktu al-Jum'ah di sini sebagai keterangan waktu di sini. Itu harokannya fathah. Nah, kenapa enggak doma? Kenapa enggak asrof? Kenapa harus fathah? Karena dia sebagai keterangan waktu atau dorob zaman nanti sebutnya ya. Nah, berarti setiap nah kita rumuskan setiap Dorob zaman itu kata. Nah inilah irob. Seperti itu. Yang maknanya dia menunjukkan keterangan waktu. Kemudian fi. Fi itu apa kemarin huruf? Huruf khafat. Huruf khafat itu huruf yang menyebabkan isim setelahnya apa? Kasro. Berarti isim setelahnya apa ini kan? Kasro. Kenapa enggak domah? Kenapa enggak fatihah? Karena kemasukan huruf apa? Huruf khafat. Nah, inilah irob. Perubahan di akhir-akhir itu. Kemudian al-haram ya dia mudhof ilaih. Ya. Ini juga apa? Kasro. Bukan masih afwan, bukan udah pilih. Di sini apa? Siapa yang tahu? Apa? Naat ya, naat dan ini naatnya yang mana? Masjid ini apa? Naat ini mantu Ya kebalik. ini naat ini mantu. Itu nanti pelajaran nanti. Nah, ini contoh untuk apa? Ya sudah belajar apa? I'rab. Seperti itu. Ya sebabnya kenapa kok dia kasih? Karena dia ini. Seperti itu itu namanya apa? Perubahan akhir kata yang disebabkan karena amil yang masuk. Amil tadi atau penyebab kasro, penyebab doma, contoh penyebab kasro adalah ini. Ya kan? Contoh penyebab doma adalah fiil. Karena ada fiil, dia menjadi pelaku kan? Gitu. Kemudian di sini contohnya apa? Karena di sini dorfia misalnya, amilnya. Dorfia nanti amil ini yang paling susah menentukan amilnya apa. Enggak usah dulu. Nah, karena dia itu sebagai keterangan, keterangan waktu, maka dia itu pada. Kenapa dia kasroh? Karena ini. Seperti itulah apa namanya? Namanya i'rab itu seperti itu. Kalau ditulis fil masjidu salah. Salah. Ya. Fil masjidu salah. Kalau fil masjidah salah juga. Iya. Kalau fi Ibrahimah tapi Ibrahim betul. Loh kok berubah? Nah gimana maksudnya? Nah nanti insya Allah itu tanda-tanda. Masuk apa? Masuk ke tanda-tanda. Nanti insya Allah. Ada waktunya. Sabar. Ya, sabar. Sabar dulu. Tapi ada yang bertanya di masalah ini dulu. Insya Allah paham keterangan saya atau masih kurang paham? Iya. Pakai pak. Pakai. Al Jumat. Iya. Sebentar. Satu-satu. Iya. Sabar, Nanti insya Allah. Sabar, sabar. Sabar. Sabar. ya ada lagi pertanyaan. Apa Pak? Ya nanti insya Allah untuk al sama nggak al nanti di bab ma'rifah insya Allah ya. Bab ma'arif nanti ada pembahasan al sama nggak al. Saya Ini Al Masjid Haram itu nama. Jadi nama dia harus pakai al karena apa namanya? Dia namanya seperti itu, Al Masjid Al Haram. Jadi seperti itu. Seperti Al Madinah Al Nabawiyah. Saya pergi ke Madinah. ya. boleh nggak saya katakan saya pergi ke Madinah, nggak pakai al? Nggak betul. Karena apa? Al Madinah sudah menjadi nama walaupun Madinah itu artinya kota gitu. Sudah menjadi nama. Indonesia pakai al nggak Indonesia? Nah ini yang belajar baik. Sekarang anak tes ini yang belajar bainai daik yang malam siapa ini? <laughs> Gak ada yang belajar bainai nah. Pakis, Pakistan itu pakai al nggak? Al Pakistan. Boleh nggak kita minal Pakistan gitu? Boleh? <laughs> Iya, siapa yang iya. bilang boleh? Min Pakistan. Iya. Iya, Al Pakistan boleh pakai Al al kan Nah, kalau itu beda lagi pembahasannya itu. Jadi kalau negara itu misalnya dia nggak pakai al ya jangan dikasih al. Jadi seperti apa yang kita tetapkan orang Arabnya menetapkan. yang ada itu aja. Iya, Mekah pakai al nggak Mekah? Tidak. Tidak pakai ya udah, jangan dikasih minal Mekah. Seperti itu ya. Mekah nggak pakai al. Itu nanti pembahasannya beda. Arab aja. Iya. Indonesia pakai al nggak? Nggak pakai orang orang Arab menyebut kita apa? Indonesia bukan al -Indonesia. tapi nanti kalau sebagai nisbah atau penyandaran al Indonesia betul semuanya bisa dikasih al di situ ya taib kenapa bahas al sekarang ya taib kita lanjut e, ada ada yang ditanya kan setelah irob apa waksamu ya kita langsung sekalian ya Waksamuhu arba'ah dan jenisnya ada empat. Rofa, nasab, khaf dan jazm. Ya. Jenisnya ada empat. Ya, sebelum kita masuk ke eh, apa kita ada ini tuh. Dan nanti ada juga yang apa? Seperti V ini kita kenapa nggak kita bahas tadi? Harokat akhir V. Ya. Kenapa? Karena V di sini dia tidak berubah. Ya, V di sini harokatnya terakhir ini harokatnya apa? Harokatnya kasroh? Harokatnya sukun. Yang kasroh adalah paknya. Kemudian ya-nya apa? Sukun. Sukunnya ini tidak berubah ya. Makanya disebut tadi apa? Bina atau mabni atau tetap. Nah, yang kita bahas di sini i'rab itu perubahan. Jadi lawannya perubahan itu apa? Tetap. Nah, tetap contoh tetap itu ini. Makanya ini enggak kita bahas. Ini fi itu kapanpun tetap fi, enggak ada fiu atau fi seperti itu ya. Jadi ada dua jenis sebelum kita apa masuk ke Eropa. Jenis kata, misalnya hada. Apa artinya hada? Ini. ini. Dia berubah nggak di sini? Tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah di sini namanya apa? Mabni. Tapi nanti ada lapas sama takdir nanti masuknya ke takdir kalau misalnya dia apa? Di mabni. Saya seperti itu. Kemudian Muhammadun berubah tidak? Dun ada ada apa? Tanwin. Nah, dia itu berubah. Bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Sallallahu ala Yina Muhammadin. Nah, bisa berubah berarti. Berarti di sini masuk yang jenis yang kita bahas yaitu i'rab. Kalau jazm bisa nggak Zat? Kenapa? Muhammad jazm. Isim itu nggak ada yang jazm. Nggak ada. Ya. ya. Oh iya. Muhammad saja boleh nggak kita sebut Muhammad saja? Ya. Supun. Ya, boleh ketika kita mau berhenti gitu. Jadi bukan dia pak. Ketika di akhir maka harokat itu sudah jadi sukun. Jadi ada pepatah mengatakan apa? Al Arabi yaitu la tidak bisakin wa la tuntah kalau nggak salah. walatun tuntah bil mutaharrik seperti itu ya. Jadi bahasa Arab itu tidak pernah dimulai dengan sukun dan tidak diakhiri dengan mutaharik yang berharokat. Itu. Illa li ajli irob kecuali diniatkan untuknya mengetahui irobnya atau keadaan harokat akhirnya. Misalnya Misalnya Muhammad uh, Zahaba Apa artinya Zahaba? Pergi Muhammadun Muhammadun Seperti ini betul atau salah? Dun Padahal saya ini ayat berikutnya Atau dia titik gitu misalnya Zahaba Muhammadun Betul atau salah? Betul Dari sisi kita pengen mengetahui bahwasanya I'robnya adalah apa? doma atau istilahnya nanti mabuk kan ada empat nanti betul dari sisi itu akan tetapi kalau dari sisi bacaan maka kalau baca Quran di akhir seperti ini betul atau salah salah sukun kan jadinya nah maksudnya seperti itu jadi bahasa Arab tidak dimulai dengan sukun dan tidak diakhiri dengan harokat itu maksudnya ketika kita membacanya seperti membaca apa Al-Quran. Tapi lali ajil irob kecuali untuk mengetahui irob di akhirnya maka apa? Maka diharokati karena pengen tahu ikrobnya. Seperti itu. Muhammad itu keadaannya yang seperti ini. Ya. Keadaannya seperti itu. Asalnya apa? Muhammad Madun. Taib. Ada pertanyaan lagi? Palas. Nah. Gimana? Saya salim Muhammadu? Kenapa Muhammadu? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti insya Allah ya membahasanya dunia teduh. Kenapa? Antum nah, mudahkan dengan Jumat Muhammad Oh kalau dia ada di depannya gitu Apa artinya Muhammad Masjidin? Tetapi ada sedang tinggi Tapi apa? Iya, maksudnya mungkin maksudnya mungkin maksudnya beliau enggak jadi si itu Oh, jadi, gitu. Jadi enggak tanwin gitu. Iya. Muhammad ini bukan jadi mutaf tapi biasanya jadi mutaf lain, ya kan? Misalnya fi masjid Muhammad betul, tapi kalau fi Muhammad masjid Iya, masjid. Iya, masjid seperti itu ya. Ya, nanti insya Allah pembahasannya tersendiri itu di bab apa? Kenapa kenapa Iya, ada apa Muhammadun? Iya. Gak bisa. Dia salah kalau seperti itu. Zaba Muhammadu. Baik. Kalau nama tidak boleh dia iya betul. Nama tidak boleh dimasuki dengan alif dan lam. Contohnya misalnya Muhammad masukin al al al Muhammad. Kecuali kalau dia musana atau Jama. Musana itu dua, Jama itu apa? Banyak. Muhammadani al Muhammadani. Kalau dua Ahmad apa? Ahmadani ya Al Ahmadani itu dua Ahmad tapi harusnya Al Ahmadani kalau dia sebagai apa menyebutkan apa dua orang Ahmad ada dua orang Ahmad nih antum harus pakai Al Al Ahmadan seperti itu tapi kalau nama orang nggak pakai Al Ahmadani seperti itu ya nanti ya jadi nama orang tidak kemasukan Al Nanti insya Allah di babnya itu dibahas Ma'rifat dan akhirah insya Allah ta'ala. Tapi kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan, ya pertemuan berikutnya apa? Setor lagi, sampai di Iqrob. Nah, kalau semakin lama nggak setor, semakin banyak. Nah. Tapi, tapi kita batasi ya berapa orang saja yang setor, soalnya orangnya jumlahnya banyak. Jadi yang pengen setor silahkan duduk di depan, nah, langsung nanti. Cuman 4 orang atau lima orang maksimal. Gitu. Nanti, tapi nambahnya nggak banyak-banyak insya Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di absen. Kan semalam Ana udah bikin grup. Kalau yang buat belum terima, belum masuk di grup, tolong nanti WA